Fire gampang apa Jantung? Allah Allah yang temenanan Bapak Majantuk jalan duluan saya jalan belakangan Pak Maknya si jantuk belampar hormat, belampar cinta ngomel saya diamin kagak mah diam saya berhentiin kamu kagak mau berhenti pak iya. saya dengerin ala jadi ceng cong ada ceng cong ada jadi ceng cong jadi burder saya bilang tak jadi burder kenapa ada kakundur buah buahnya bundar nabung bapak yang bagus habis kata ber kata jadi dorna jadi dorna juga jih romanya pada asik rame-rame ada <laughs> lagi ngapain pak dia lagi belajar menyanyi oh menyan pada nyanyi iya setanggi dikir iya kembang rampe pada baca doa Ribang Mauludan. Nah kembang kelapa lagi baca ratib. Kapan cempiring lagi tahlil. Nah kapan kembang kelapa lagi pada baca. eh baca wayul. Tadi apa lu kata? Sembah kata baca wayul gua begendak, apa wayul lah jadi bener itu mah. Benerannya mah itu wailul likuli humajati lumajah. Nah, terus? Oga mikul ogah kuli mah nyegegares aja. <laughs> ya orang males mah Pak kemana ge lapar. Cek orang girang mana si jantuk teh keur nembangan anak. Nah, Oh, carik orang girang manis jantik ker ngalah kembang jeng anak nak. Iya lu yang naik iya bapak yang nyengangsrot kapan lu sampai ke puncir, bapak kapan yang cabangnya sempal nah lu yang jatuh nah bapak yang sore yang pakai debu <laughs> lah lu yang terus ringsek bapak dah digotong pulang dah mati <laughs> nah kapan lu yang terus diparani namil bapak yang disembayangin masa sengalah <laughs> Lenyum terus dimandiin. Bapak lantas dibungkus sama kain putih dimasukin ke kurung batang. Lenyum terus dibacain telekim. Bapak yang lantas berangkat tadi gotong berempat nyobalik-balik lagi. <laughs> Saya ngalah. Nah, Lenyum terus sampai ke kuburan. Bapak yang lantas diturunin. Lenyum diterapin dinding hari. Bapak yang dialing-alingin tiga diuruk dan diinjak-injak yang dipacain kelep Kim. Bapaknya yang ditinggal pulang. Lu ya, yang jadi memedi. Kapan yang ngampe? Wasadun. eh gua apa di Presa Wasadun? eh gua apa di Presa Wasiun? apa mau dikata sih itu kan yang tukang periksa orang mati yang jenggotnya sedada apa namanya itu pak Bukan yang katanya kalau di sononya kita diperiksa uh -uh. itu mah diperiksa warna kirun eh iya diperiksa warna krimunun <laughs> ah warna kirun warna krimunun masa tua-tua nggak bisa nyebut warna kirun lah bapak bibirnya preman lah lu lah kapan saya mah bibir saya lagi dinas dinas bagaimana bibir saya kegencet kedok ya biar kegencet kedok juga bisa nyebut warna kirun lah apa kalau nggak bisa lah montong-montong pakai dipaksa diupain lagi bangsa jutaan lah susah itu nyebut warna kirun lah bisa Warna krimunun. Eh udah pulang pergi lagi. Habis nggak betah sepi. Eja, eja, eja. Eja dah. Wah. Wah. nakiru Wasadun. Susah amat. Ya, amat. Wa, ya, Wah. na, Nah. nah. Kinimu. Susah amat ya. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi, wa, wa, wa, wa, wa, wa, Ngongkong itu, Wah. <laughs> dengerin kasih tapi ngongkong lu mata lu nggak kemana-mana sih ya nenek-neneknya aja ceroboh nonton nggak pakai celana mata lu yang ceriwis <laughs> kudu sering Oh silih pada genting ya pak Iya berot bingkong. Cupang dekok Lindung li. Gabus merucul cere tipis Udang rungsep rase loreng macan galak Kuda dengkeng tilil ngentit bini bapak <laughs> Lu mah kebangetan dah. Lah, kok saya yang kebangetan? Tadi mana bini gue ditilis? <laughs> bini bapak, kon bapak kon suka mancing. Iya. Salah. mancingnya ke sawah. Tuh tilil nggak pakai permisi lagi orang kelihatannya bapak bininya kuru banget. contoh <laughs> Ah, kuru kok. Masa Puru tilil mau. Ya bukan perang saya itu galengan. oh iya iya iya. Ketilil terus aja. yang dia pantatnya begitu. Jadi terus ngenti di bini gua. Lah iya. Oh, tilil mah di mana juga emangnya begitu jantuk. Mungkin tau nggak tahu dasar riwayatnya tilil zaman dulu. Nah, emang bagaimana? Oh, riwayat zaman dulu pak. Waktu burung masih bisa ngomong, bapak mungkin nggak tahu lu tahu aja ya gara-garanya kecil pantatnya otek yeah. lantarannya main gede-gedean tai itu mau bango <laughs> main gede-gedean tai ini bukan jorok bukan apa pak karena ini sejarah burung sih ada riwayatnya iya jadi bagaimana itu nah <laughs> asal mulanya begini ya di situ rapat di sawah tilir sebagai penitia burung pakai rapat <laughs> banyak yang datang di situ bango <laughs> yang datang lagi segala kuntul kan ya. jelak suren ayam-ayaman iya iya kata Tile siapa orang yang bisa ngalahin dia hmm. dapat pangkat dan dapat kedudukan kata Tilil ngalahin masalah apa nih nah ini dia belum ucapkan badan dengerin ayat masing-masing Bang duduk ke pinggir jauh, ah, di pinggir dia mah pinggiran jauh dia mah. Jadi biar jauh juga dia pak, lehernya panjang dia mengeleging denger aja banyak yang usul apa yang menjadi soal bisa mengalahin lulil katanya lain. Siapa orang yang bisa menangin gua main gede-gedean tai dapat pangkat. Coba nunjuk katanya lain apa iya begitu jantung lah burung masih zaman bisa ngomong lantas bagaimana kepala enggak pakai nunjuk lagi orang di bang lere panjang udah nonjol duluan aja gua sanggup katanya oh dia jadi penantangnya penantangnya Bang. dia pikir dia gedean iya iya maju dia ke depan dia siap nyalain <laughs> asik lo lantas diadok dama kilir baru tertawa di bango apa lu katel ya lu ngomong jangan sembarangan lu kecil katanya makan lu dikit iya. gua yang makan gua banyak gak nantang kayak lu iya, iya. boleh kata musuhnya nih gua timpalannya kata bango baiklah kata kata Tirel. yeah. kalau benar-benar lu ada keberanian lu coba lu duluan gua lihat gua belakangan gua mau yang tuan rumah sih katanya kata si Tilil iya kata banget lu lihat perbuatan gua <laughs> siap gak bang dah saksi no burung rame-rame dah jadi ya. berak duluan itu bango bango duluan beraknya bari mabur pak bango mah beraknya iya cerecetan tainya unggal petakan lah jadi berecetan lah dikit kelihatannya jadi kecil ya gue bingung nyelain kok dikit amat gitu bangok gede-gede katanya <laughs> katanya lain iya bagaimana katanya Lil bersedia ngelawan bangok gue bersedia ya Lil memang orang udah siap <laughs> udah dicari aja teko bu teko <laughs> lah dia berakin dari kubo itu teh kubo kau uruk mata tilil keguyur iya lu lihat katanya tuh tai gua lu saksiin tuh saksi no oh, burung yang rame-rame no bener katanya tilu kok gua besar amat ini tai. Iya. di situ ada hakim pakai ada hakim juga ada siapa itu hakimnya ya, ya di situ kan ada poyo <laughs> Wah ini pasti sah kalah kata juri. Iya. Jadi yang menang? Yang menang ini tilil. Coba bang, oh, dikit kelihatannya. Iya, iya. iya. Kalau tili mah gede orang teko bodoh guyur. <laughs> Iya, iya. Tak dikata kalah, mundur bang, oh, mukanya merah dia. Enggak ngomong mak. kagak lagi dia bang, oh. Iya. Surakin kawan-kawannya. <laughs> Ngancam dalam hatinya tuh bang tuh. Oh, ngancam. Nanti loh, iya, tahun 83 84 kata bang. <laughs> lama. <laughs> itu dia ya, kebarangan lagi mengklok di galangan tuh bango nggak permisi lagi ditendang aja buatan bangau, iya yeah, patah pinggang tilil <laughs> makanya apa otek sampai sekarang <laughs> tuh jadi oteknya pantat tilil gara-gara ditendang bango gitu iya oh. lalu tahu aja di jantung ya emang saya orang sekarang pak lah emangnya lu lah saya orang dulu orang dulu bagaimana Kalau langit belum ada sudah gede langit orang yang di atas ah cuma langit kelambu <laughs> itu mah langit langit lah yang namanya satu kali langit segitu lamanya apa apalagi yang dua kali langit jadi dua kali lama saya rekenannya lu mah ngajak perkara kali begitu mah iya bukan ngajak perkara bapak aja kudu silih genti oh silih genti bagaimana pak lah kudu berganti nyanyi oh jantuk nyanyi saya diam diam diam saya jantuk nyanyi ah, ah. jadi mau jantuk majantuk mayuyu ya pak iya gua nggak keduman kepiting ini ada rajungan kita mengalah masa <laughs> bapak menang lawan lu kudu anak. belajar nyanyi bagaimana nyanyinya pak lah emang lu belum bisa baru nganam kemboti kok nganam kemboti lah Bapak saya disuruh nganam kisah. Emang lu belum bisa? Saya belajar apa setengah mati. Tunggu, jaring. <laughs> Bila mana saya tebar. Kok ditebar? Lah saya mah dijaring. Lu denger gua ajarin. Omong Bapak agak sabar-sabar. Lengenin. Bila mana saya dengkulin. Kok didengkulin? Lah saya kok mau dilengenin? Lu dengerin. Ah, omong saya salah ada Bapak yang betulin. Ya, cara orang mancing bukan cara mancing lah bapak kata jadi ya, asal kata oh umpak nyanyi uh -uh. coba pak dari jauh ke Pol datang sikut maranin jojo deketin dupak nyangkut tampar maranin Agak mengalah ya masa bapak menang lawan anak induk dari jauh kapal di Banten emang pakai kapal mulu pak yang lu mau yang semopak yang beruntun cara pantun yang mererot cara berot yang ada dayungannya bapak oh yang cara zaman bapak petung iya oh lu dengerin ya coba dari jauh kapal banter patah tiang tali kemodi dari jauh disusul datang sampai sini terbaik budi dari kapal di Banten kali yang pakai kapal di Banten guten ten atali kamu di ala gudi di ya nggak disangka bapak saya punya mertua <laughs> udah sepuluh sebeli sama bapak <laughs> sebelas eh, iya sebelas yang lain belum pernah ngajarin pakai nyanyi nyanyi ini membuat aku rajinnya itu bukan main dah pantas ngerawatin anak kasih bola gede rawatin bini ibadah kuru coba <laughs> pak sekali lagi pak ah nggak jangan suka merentah saya mah tobat merentah mertua itu tadi lenyuruh ya sama lah nyuruh pemerintah mah lain pak bagaimana lain kalau nyuruh matong coba ambilin gua air gi ke sumur itu kalau perintah tuh iya perintah kalau nyuruh kalau nyuruh mah coba tong ke warung beliin gua bako ya sama lo bako mau ke sumur <laughs> Wah, ini habis ini ya udah deh nih ya udah pak gua jadi dibudakin mantu ini eh, bukan di udara jauh kapal bangkan patah yang dari kemodi dari jauh disusul datang sampai sini terbayar budi dari gudi kapal di bangkan kali kapal di bangkan lagu tenten atali kamodi agudi gudi <laughs> aduh Sewa bapak kalau punya mertua bapak lebaran pak bapak jangan beli baju jangan beli celana ada pak. Oh, pakai setelan piyama? Enggak, telanjang aja. <laughs> Kali aja diselepetin bocah. Itu eh. namanya nyeksa mertua. Bapak, ngomong-ngomong sih nggak lama-lama deh nih lah mau kemana sih sih nggak pulang dulu dah lah masih kangen mantep. ya bukan begitu pak karena lagi banyak urusan kapan ada apa sih ya ya <laughs> ngajar kan saya ngajar main pukul main perosodan Nah, <laughs> kan musim panas. Siram, Pak. Eh, nyelalak juga. Wah, lu guru prosodan. <laughs> ya, Pak. Iya dah. Ya, gua ya. makan dulu mantul. Alah jadi ngerepotin, Pak. Nah, ilah, emang sih sering apa? Emang udah matang masak. Malu lagi nyemur padi. Eh, ya, Bilanginnya saya udah jaga ayam, Pak. Jadi mau pulang juga? <coughs> pulang dah, Pak. Ah. Lagi nggak sehat banget nih, batuk mulu, Pak. Ah. Ya, malam sekarang memang lagi selesma. Iya, jalan malam begini rada iseng kan ya. Ah, baru nyanyi. Ah, kali aja bok-boka donyang anu juga paling yang jaga-jaga yang kekatmu orang mengancong <laughs> ah. ujang si wayah mesinaba yokumakibawa akluk-lokan uturan batu gejarau ngangkai kurang tilanku raja nga geni awak aseh peiksa turuganan mangk lumpatlummpat ke mana sapo Yo ngagung juga nukat nga ngilang anu kat nga ngilaang biarling takating tung tungtil Aduh lutung <laughs> haha Kauhan Nadiri adi eguruh ba barudak lantaran di pasti maut Upan mi masih ayamah murulungan ayu nah mu tepi kokpilangsu Kauhan diri adi eger awah ba barudak lantaran di pasti not Upami ayaman hulungungan Nadi nulungunganan entil enlin takkan denge do dongpil Atuh lutung. ada killernya ya? Iya ada killernya. Awatnya kendor nyengutnya orang buta. Eh, jangan salah paham. Sora titir mentakwatir tewu tewu ngabohuan bebence serada nu ngaco koreak panting koreak sora buat kekebukan sora puyung ayungkung jika nu katingang hilang tutil tuh eh, anta tu tutil ba bapak apa lah til orang atu atu Gue juga pengen kayak lu juga dua juga. Ya bukan tilnya tilnya lain banyak gitu. Gila di bang tuh. Tilatu juga. Eh, lalu mana nih? Wah, mau balik. Mau balik. Iseng banget dah nyanyi. Ada gudangan nyanyi aja. Ya kuantil kita diambil orang. Jangan gitu aduh urusin. Ah. Sembulang. Ah, ah. Lah, bini lu ada di sana. Ada di mana? Rumah bapaknya. Mau mertua gua? Iya. Wah, nyung bener aja lu, Sab. Lah tadi gua lewat tapi gua tanya. Lah gua dari sana gua. Lah gua juga dari sana baru dari. Ya kalau dia ada juga bini gua dia bilangin. Lah, itu mau kebaran lagi di belakang kali dia. Gua mah pokoknya begini, Sab. Nah. Itu namanya mertua songong sama gua itu. Lah, songong. Kalau dia tahu gua mau pulang bilangin aja bini gua dari sono apa nggak bisa dia ngacot begitu. <laughs> Lah bukan. Lu lihat, lu dengerin aja nih. Nah lu nggak tahu adat gua kali mah lu dengerin aja asa ada sorat titir tiga tiga kali lu nyemplung ke sumur sap kalau gua nggak jadi ribut hitung hitung nitirin lu kecemplung bisa kan bisa kan Hah, lo biar gue balik lagi nih. Balik lagi pak bapak siapa siapa gua nih lah ngapa Roman marah amat lu wah bagus ya bapak kalau gitu dah mana bapak kebijaksanaannya memantu mana tandanya kehormatannya memantu eh ini apa apa ini eh katanya bini saya ada di sini lah ada emang juga tadi lu kagak bacot <laughs> mertua dibacot-bacot ya orang lu nggak tanyain mertua yang bagaimana yang wajib dihormat eh, eh. apa dikira nggak untung punya mantu saya Ya, apa untungnya punya mantu lu eh bulek tuh namanya mertua songong itu cucu satu apa bapak nyuruh apa itu mah lah kagak disuruh juga apa itu bersiko lu. Lah bukan kita milain mertua supaya punya cucu. Ngumpet-ngumpet kita lakonin. <laughs> Lampu kita matiin. <laughs> Kalau keburukan orang apa kagak jengah. Jadi kasar ah. aja kalau berani mah. Nah, itu. <laughs> orang mah jantuk biar marah banget juga kalau sama mertua mah jangan apa tulak pinggang baru melotot kagak uruk ya kudusnya nunduk hormat <laughs> lebaran bapak kalau ada enggak saya apa bisa makan daging dari kapan lah itu kemarin yang waktu memotong kebo hari hari malam hari kebiran iya itu nyata ngeser ngeser siapa itu yang ke rumah bapak mau daging lah itu buntut <laughs> ya urup buntut menyisir orang panjang uh. baru dapetin banyak-banyak punya mantu sampai songong kayak gini lah lah gue juga ngajok banget punya mantu lu ya coba lah pilih mantu yang lain bisa kayak saya eh dulu mah lagi mantu gue yang namanya si An Am Talaim eh. lah bukan main untung ya gue Am Am Talaim nanam kacang panjang bagus tumbuhnya nanam kacang hijau gembel isinya entak nan entak punya mantul lo nanam pare sepetak pahit semua <laughs> tuh kita kata mertua Diego najis iya mak nama mantu am am talaihim <laughs> saya juga lagi punya mertua si Gohiril Magadubi <laughs> Kali orang ada yang namanya si Goiril Magdubi. Berapaan antalaihim? Lagi mertua sayanya itu mah lah nanam miara bebek. Namanya nggak kayak bapak pakai segala pare lah pahit. Ya. Nggak punya mertua bapak si miara bebek ngambang semua. Eh <laughs> bisa lah gandulin batu nggak biar ngelem. Lah gulain apa tuh pare? <laughs> Eh bisa kagak mengalah ya. Eh, mah dia ada jantung itu di belakang. Jentuk. Oi, lah bapaknya si Jantuk apa? Jentuk. Apa? Tuh, emang turunan bapaknya kalau semangga. Ya. ya, kehormatannya kagak ada orang desa masih dipanggil, oi apa? Itu namanya nggak pelajarannya. Orang bapaknya nggak sekolah. Ngapain aja sama bapak lo? Lah ya orang kangen bapaknya boleh aja emang apa sih tuh tumben lo? Brengsek lo jadi perempuan lo. Lah, kok saya dikata brengsek? lu rumah gue bikinin. Iya. Masih ke rumah orang tua aja nanti katanya gue nggak nggak kuat ngempanin, nggak kuat ngemakein aja. Boleh aja sekali-sekali nyabar sama orang tua. Lah kok jadi marah amat jantung? Kalau sebulan sekali pantas atau seminggu sekali kalau setiap hari mah gue malu tuh. Yo, gila pakai punyain malu jantung. Kan <laughs> nih boleh nih kalau nyaba ke rumah orang tua kita harus bersedia bawaan dari rumah beli kopi beli gula beli bakoknya sirihnya emang ketahuan kedoyanan orang tua kita oh, kita kasih di orang tua kita lihat latarnya bala sapuin iya. tempayannya kosong isiin oh. nanti orang tua ngelihat dari mikir hm, anak gua udah masing-masing rumahnya juga masih perlu masih hormat orang tua gue doain sampai kapan dia berkah bisa bikin rumah yang bagus tuh. Oh, begitu orang tua ya Ini rumah asal datang eh ke rumah orang tuanya nya ada nasinya sama mindo. <laughs> Bukannya begawe. Kita tiba ke dapur ada cabai-cabai dikantongin. ada telur-telur dikandut. Hmm. Entong mana ini entong nih? Entong. Iya. Nih ada tuh. Eh coba ini capek gembel kayak gini. Waduh neng Waduh Cigenteng genteng. Oh si Neng Yang cakep Oh diempangin Neng Kan dirawain Bapak kata si keneng dilemparin Dibawain Waduh mana burung bubutnya Neng <laughs> Mabur sama tekukur Sudah Bapak kata Cikeneng mana rambutnya Kapan kemarin kayak cukur Iya Engkau nggak bisa aja Manggo mana setangannya neng kan diselampe bapak kata yang mana tangannya itunya ngampleng usah <laughs> cintanya neng kan bakal nulis bapak kata yang mana matanya itu deket alis <laughs> bisa aja engkongnya ayang neng pengen pengen apa neng pengen makan pisang eh cantuk anak kita kepengen makan pisang lah anak pengen pisang kau bilang saya waduh gua kudunya gua milain hansip kali eh jantung ya, semuanya orang jantung setiap berumah tangga kepengen senang senang tuh nggak gampang jantung gimana patokannya satu kudu sabar kedua kudu rajin tiga kudu bener caranya lah gunain itu sabar jangan sabar-sabar amat tiba-tiba kebanyakan kebuatan sabar tetap sabar aja tiba-tiba lah kalau bisa nggak makan itu oh jadi rajin ya jangan kebuatan rajin tiba-tiba kebuatan rajin di orang nggak disuruh angkat diangkat makanya mana gue lihat nggak ada persiapan lo emang persiapan apa ini bocah lapar kayak gini oh pisang iya nih oh gitu gini ada ini ada udah nyiapin emang bapak anak saya udah lapar pak lah suapin lapar emang sama suapin dulu ah nyamanya nyamanya nyamja pisangnya si Ambon rajanya ngasih majantuk muda anaknya makan bapaknya jaga nyamanya menyamtuk pisangnya asih raja batuknya ngasih majantuk jatuh anaknya makan bapaknya satu nyamanya nyamplok pisangnya si raja pokok ngasih majantuk montok anaknya makan bapaknya cap Bapak Pak anak saya nggak mau makan kenyang kali oh rumah ini perutnya gendut sih punya penyakit ulaan kali cacingan ah selengen sih ya cacing anak saya nggak mau makan saya mau makan ah oh, lu mau makan iya ayo makan apa makan juga pak nggak ada apa-apanya nggak ada launya ada lala bocah belakai lah pengen kesikut lah bukan bocah belakainya mana kalah kok nantinya mepet mepet pete <laughs> ada itunya lagi pak majantuk nyayur kapal kok kapal sayur? kapal kan nyampe di bulakannya kok nebak nebak bayem <laughs> bisa aja ya pak bisa aja mantun ya nah jadi itu lagi mau jantuk ada apa nah, ayo roda kosong iya ya roda kosong kan suaranya glutak glutak glutak glutak glutak glutak glutak glutak pakai ada sampingnya pak iya moh begitu kan ah, ah. ada samping glutak glutak glutak glutak moh moh ninjo <laughs> masa mah jadi ninjo abis kalau nggak ketemu orang kagak nyayur sayur dah tuh ninjo dah eh jantuk ngapa eh, lu mah tuman biasa lah kok diomelin hm, nggak punya pelajaran lu kan lagi makan jantuk kau laki lagi makan mandorin dong seorang perempuan oh diliatin kekurangan apa kekurangan apa kan bini tahu iya begitu emang udah iya kurangan nasi gua dekat nyendoknya uh ah, -uh. Ah. kalau kurang ikat gampang ikan gampang Oh, kurangan sayur. Oh, jadi berarti di jantung kurang sayur, Mas. Kalau kurang sayur masih gua ke dapur-dapur. Lah ilah jantung anggap rumah sendiri kapan saya repot sama anak. Maksud saya kalau kepengen makan, kalau kepengen sayurnya kurang, masuk aja ke dapur sendok dewek makan. Tuh. sendok dewek makan. Lah iya masuk ke dapur. Gua orang gila, gua makanin sendok. Lah apa kata kurang sayur? Ngomong gak pakai ada pelajaran lu gak sekolah sih lo. Lah, lah pakai kata sekolah. Kalau kurang sayur jangan begitu dong ngomongnya. Bagaimana? Kalau kurang sayur buah jembung ke dapur. A-a. Ah, ah. Sendok taruh di jembung. A-a. Ah, makan. Nah, itu Wah, makan sendok juga itu. Kalau kurang sayur jangan ambil jembung. Ambil pasok. Ya, gede lagi lagi. Nah, Pasok kita deketin kuali. Uh-uh. Nah sendok kita pegangin dulu. Iya. Baru kita celupin di kuali. Uh-uh. Sendok kita taruh di pasok. Makan sendok juga. Dulu ya. Nah sekarang kita rendengin pasok sama kuali. Iya. Sendoknya kita buang. Kuali kita tibanin pasok. sialan mati sendok itu juga gatel makanin sendok mulu pakai nye ngapa nye nye nyendok sendiri makan gitu Wah oh, jadi kalau nye emang gak makan sendok ya? Ah, oh benar. Makanya berbahasa Indonesia yang baik. So tahu ah, so tahu ah. tuk tuk. Ngapa? Talon gue di mana? Apa? Eh, totok beda. Ya ilah ilo jantuk. Dimakan kucing jantuk. Semua. Lah iya. Mm -mm, bagus dah. Ditutupin pasok, naruhnya merapi. Gua tahu lu, apalagi gua suruh naruh mas Inten lu ya. Uh -uh. Apa totok bedak dimakan kucing? Abi kau udah dimakan kucing mau dikata apa jantung? Gua tahu lu emang bedem, demen sama kucing. Oh jadi cemburu sama kucing jantung? Boleh jadi kemarin sore-sore itu urusan apa tuh yang kucing di rumah gua baru pulang dari kantor. Ya, ya, ya, jadi kantor apa? nyampe di pintu tuh kucing lari ngeliat gua urusan apa dia itu saya lagi tidur tiduran ngelorin baru netein tak denger suara jantuk tuh kucing eh lari aja dari perut saya tuh kucing iya udah langring di perut iya siapanya makan langkring dah iyalah dia malah lagi numpang anget aja jantuk eh lu ganti nggak tetap gua kagak kalau lu kagak ganti bicara blepetan gua kerja blepetan iya disangkep bapak lu mampus <laughs> eh udah sampai rumah bapak lu sampai ada bapak lu semua ada bapak lo iluh iloho pantas gua rawatin gak bisa semangga kalau emaknya satu bapaknya banyak bukan turunan orang turunan anjing lah kok turunan anjing itu sekali nyaut banyak anak lah bapak sama ono satu yang lain mamang lah ono sono uak uak no Mending yang hitam lutung anak. <laughs> Kok ada lutungnya? Ada bapak? Ada. Pak. Sampah. Eh bisa. Eh. Bengki. Siapa ya? Saya pak bapak jantuk. Oh burung belatuk. eh begitu kaki-kaki budak. Enggak sekarang udah jadi burung gereja saya. Siapa ya? Saya mantunya bapak Oh, hantu dari pun kelapa. iya, beraja dari pun pinang. Saya Pak masih nggak kenal suara mantu. Oh, jijit jijit jijit jijit jijit jijit. Bisa. Bapak apa ayah reta? Jantung? Saya Pak. Lah, lu tumben bawa gambar apa? Mau ya, gambar hidup, Pak. Ini nggak sari-sarinya, mantu. Ini Bapak, saya datang kemari. Bapak, maaf sebelumnya saya bukan bawa nasi yang putih, Pak. Bukan bawa ikan gabus yang gede. Iya. Maksud saya mau nyerahin monyet jantuk, Pak menyerahin manya si jantung iya saya manya si jantung langsana pikul udah nggak kuat pikul langsana orang ngajungjung udah nggak kuat ngajungjung ada tabiatnya manya si jantung pak mm -mm. ribut pagi sore minta bercerai ribut sore pagi minta bercerai orang-orang membuat pantangan manya si jantung sama dengan dibuat penyanyian pak mm -mm. ya pokoknya yang asalnya salahnya sih nggak gede kecil memang udah kemauan dia begitu sehingga turutin bagaimana pak iya ya makanya emang sama saya mah udah nggak untung kagak bendo bajang-bajang di pun kekara kali udah nggak untung kagak jodoh emangnya si jantuk kita mah supaya buat panjang-panjang sanak saudara ya pak iya Kali emang udah tadinya ngambilnya dari baik manis jantuk sekarang saya serahin dari baik kali besok lawan usah manis jantuk ada untung jodohnya ya, bapak terima gitu pak Oh jadi lu mau kemari juga ini mau nyerahin emaknya si jantuk uh, uh. Ya mantu gue mah kata kali lu menginap kemari Kalau ampe lu nurutin kemarahan bini lu gua jadi mungkin tua bukan mungkin senang Memang jong yang gua arep-arep anak ama mantu kalau ampe lu pada kagak bener gua ngikutin siapa mantu jangan kata gitu nggak apa-apa saya jadi sedih jadi sedih soalnya. ya sekarang sih ya memang barangkali lu orang tua mah jadi kagak bisa kata apa-apa itu mah kalau memang orangnya mau mah ya lu talak aja mantu ya kayak sini jantuk namanya masih ada bapak masih ada emak kalau kayak saya nah itu. emak kagak bapak kagak rumah juga kagak kapan ya mantu ya mana dia mah jantuk Jantuk, Oi. Kalau gue mau tanya lu apa menyenang-nyenangin hati apa talak aja? Ya jantuk. Menyenang-nyenang hati ya nggak senang sebulan dua bulan jantuk. Sekarang mah pendeknya talak aja jantuk. Oh, begitu katanya Pak Manya jantuk minta ditalak aja Pak. Ya orang tua mah habis mau ngata apa itu mah terserah lu aja mantu. Nih tuh lu tanggapin nih. Mari jantuk. Alau aja keng tekokak alau. <laughs> talak dua aja jantuk. Talak dua. Iya. Ini Cicet boy, binti cicetin. Tanggung udah lanjuran bercerai jantung talak tiga dah Orang jantung. nalak ditawain. Talak tiga jadinya. Iya jantung. Mang. Oi. Orang nalak disautin. Mang Mimin dicengkrong. Pak, hmm? ya begitu deh pak saya udah talak manis jantuk ya pak iya mm -mm. ya cuman lo biarpun bagaimana juga sama gue jangan jadi lain-lain mantu enggak pak saya inget aja dah nanti ayo perempuan sekarang baru jadi janda baru dua hari juga udah lala lolo di rumah orang pengen banget disambarin lelaki <laughs> nggak pengen pisan hmm ajis mah perempuan kalau udah bercerai udah nggak bakalan yang balikin lagi seh gue juga nggak pengen nengok pisan sama lu apa juga burung pelatuk teruang ruang kasih mencelok kolong jembatan betul mah jantuk dibukaku dibuang-buang dasar lo nyangkal iwatan curur buse bisa lah sangat bedanya ya lain dulu lain sekarang toh ah, iya ya waktu jantuk gongnya dipukul eh giliran kita kagak dulu masih jadi mantu ya orang lain ya mending pukul aja sekali ngek ting ting ngek ting ting gua katanya bukan bukan aja yang dulu dulu pakai disebut-sebut tidur satu bantal dua kepala pakai di kata supaya le supaya gua parah supaya gua panas ya ya lagi tapi mau manasin dia yang kemarin dia rumah kesenangan orang janda mau gimana jadi aja tibang satu bantal dua kepala pakai dinyanyiin supaya gua tahu supaya gua denger ya denger mah ya gua satu bantal pakai tujuh puluh kepala <laughs> Yeah. Ya, kalau bapak-bapak lu gua kentutin lu lihat. Ah! eh bujuk pipi dicium bibir digigit pakai dikata. Ya tentu aja sesenang-senangnya orang. Mantun disebut supaya orang lain baru dengar supaya gue yang malu. Lah syukur, syukur gua malu jantung. Gua nggak sombong gua mah jadi duda juga. Lah jadi janda sombong pantas. Lah gue pipi gue dicium pantat gue digarot gedean aja. Nah lu masih apa lu? Gua mah demenan gua ternyata digigit aja bibirnya. Ih, pantas lu ngomong. Lah gua sama kuda. <laughs> saya pikir ya orang sepinternya juga jadi lelaki kalau nggak punya bini bodoh <laughs> nyuci masak kalau ada perempuan mending aja ada yang nyuci ada yang masak kalau inget jangan begini <laughs> rasanya tidur juga nggak betah iseng ongko inget sedih anak di mana bini di mana dan orang tua mau udah kagak ada ah, balik lagi ah balik lagi ah Dok. Jendok. Jendok. Jendok. Buset nga nyautin eh. <laughs> Pak, pada sehat pak. Pak. Buset bapaknya gue nggak nyautin dah. Ya, ya dihina amat kita eh abang-abang kita nggak punya abang-abang orang merarat maksudnya sih balik lagi perempuan rumahnya nggak ngaku tanggri juga nyawa juga kagak kau bina teman teman teman pada kabina orang nanya kagak disautin eh. baju tiga telana tiga yang satu jatuh di tanah bini kagak mak kagak anak di mana mana ada di mana mana pegunungan ambil dulang jatuh di tanah Waktu sore kau bingungan saya pulang pulang kemana ah, ah, ah, ah. Waktu sore kau bingungan, saya pulang pulang kemana Dede Yantuk Saya pulang Pulang ke mana Wirid yayo kina Orang nangis yayo kina Ayo teman-teman kau gina bina Cobek-cobek pada pecah tukang pahat menjual pacul Dewek-dewek kagak betah Ari Jumahat saya menyusul Dadah Ari Jumahat saya menyusul uh, uh, uh, uh. Yeah, you got to. Set teh jantuk salahnya berjuang oh. hayu berjuanglah ngabela nusa jeng bangsa iya Buset, jantuk suaranya. dong nganter gua entaran dong mana <laughs> balik balik lagi sana ya iya lalu ah, iya, bawa apa balik lagi sana tuh <laughs> ya bukan dong lu jantung ruangannya udah udah kecengar kecengir oh ngeliatin lu perempuan lu kan ketahuan aja udah kecengar kecengir sih udah ada mauannya dong mauan pengen dibalikin lagi pengen buas bibirnya <laughs> tapi anak gua sehat dong anak gua oh anak sih lah pada sehat enggak maksud gue ini kan mau ada perlu nih gue perlu apa satu gue pengen balik lagi uh -huh. gue pengen gue mau hajatan nih ya, dong mau hajatan ngapain ya anak gue udah gede oh, United ya lu doain aja ya gue supaya hasil balik lagi mana jantung ya iya dah ya, doain aja tuh ya nanti kalau kata hasil lu lu udah mau anu dong bawa ketan barang dua tiga liter mah bawa ketan iya ya isi tiga terserah lu dah iya kalau balik lagi bawa ketan Tep. Oi, Ya, dok. Lah, bapak si Jantuk tumben. Ngapa Jantuk? <laughs> Gua. Tumben ini ya. Entong pada sehat entong. Lah, anak mah sehat dirawatin terus. Kok. Bapak pada sakit bapak. Eh. <laughs> bapak juga sehat. Ya syukur ya kalau pada sehat mah. Gua, ngapain Ya bukan gue ya mau habis anu habis gajian. Oh udah kerja jantok? Iya gue di pasar ikan tadi udah ngeliat bandeng niatnya yang gue tahu bapak doain ikan. Bapak? Siapa? Bapak masih doain ikan? Oh ya buku aja. Ya, saya udah anu udah nimbang 5 kilo bandeng yang gede-gede. Wah syukur ah. Eh, tak saya duitnya kagak. <laughs> saya dioyok-oyok sama tukang ikan pak dicopet orang ya <laughs> bukan dicopet orang begini tuh ngomong-ngomong juga gue datang kemari maksudnya gue mau balik lagi tuh oh sayang anak ya jantuk iya saya sih orang perempuan jantuk mau nurutin aja ya kalau syukurlah kalau lu mau dibalikin lagi kasih tahu ya pak anak bapak saya mau balikin lagi deh pak karena ada anak pak syukur mantu ya kita selamatan aja deh Pak nanti kalau udah rukun lagi mah ya Pak. Ah, iya. Ya iya, saya ngasih tahu sama kawan-kawan dah. Ah. Saya nyampe di sini aja deh Pak ya. Iya, jantung. jantung. Ah,